السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وعلى آله واصحابه ومن تبعه أي تبعه بإحسان إلى يوم الدين Al-Asatiyatul terkiram guru-guru yang insya Allah semuanya diberkahi oleh Allah. Ikhwatal Iman, majelis cahaya hati yang insya Allah semuanya diberkahi oleh Allah. Kembali Allah himpun kita di majelisnya Allah, di majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, majelisnya para malaikat, majelisnya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, majelisnya orang-orang saleh, duduk bersimpuh. Apalagi selesai sholat berjamaah di rumah Allah ini, doa-doa diijabah oleh Allah. Bahkan semua kita didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma barik li ummati fi bukuriha dan beliau mengulangnya sampai tiga kali. Ya Allah berkahilah umatku di waktu pajar. Berkahilah umatku di waktu fajar. Berkahilah umatku di waktu fajar. Umat yang melaksanakan aktivitas ibadah di waktu fajar. Allahu Akbar, semoga kita diberkahi oleh Allah. Kembali bersama Ustadz yang kita cintai, Ustadz Muhammad Rasyad dan Imam Besar Masjid az Ustadz Maulana Jalaluddin Al-Hafid.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 Lalu di antara mereka ada yang menzolimi diri sendiri, ada yang pertengahan dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah yang demikian itu adalah karunia yang besar mereka akan mendapat surga aden mereka masuk ke dalamnya di dalamnya mereka diberi perhiasan gelang-gelang dari emas dan mutiara dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa wa وكرم wa barik 'ala سيدنا Muhammadin. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli semua guru-guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Rabbi kita yang selalu membimbing kita dalam hidayah Allah Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham Pemirsa Cahaya Hati NTV yang dirahmati Allah di mana saja berada. Puji syukur, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Jalla Jalaluh yang selalu memberikan berbagai nikmatnya kepada kita dengan cahaya iman Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih menganugerahkan hidayahnya kepada kita dengan jiwa Islam Ikhwatal iman rahimakumullah. Kajian singkat kita dalam pertemuan ini kali ini insya Allah sebagaimana tadi yang dibacakan oleh kori kita di dalam surat Al-Fatir ayat 32 sampai 33. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam ayat ini karakter kualitas bagian daripada nabi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara bagian umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara karakter atau sifat umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah karakter bagian umat Muhammad zalimun li Hamba Allah yang selalu masih mendolimi dirinya sendiri. Dalam kategori ini bisa kita lihat hadirin rahimahumullah hamba Allah yang tidak memperdulikan hamba Allah yang cuek hamba Allah yang tidak perhatian akan syariat Allah dan ayat ini pun berkaitan dengan surat Yusuf Yang Allah di sana berfirman, "A'udzubillahi rajim Inna nafsa la'amaratun bisu illa ma rahima rabbi." Sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak hamba Allah itu mengajak keburukan, cenderung untuk melakukan kejahatan. Illa ma rahima rabbi kecuali nafsu yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayol hadirin rahimakumullah kembali kita ke zalimun nafsi dalam kategori ini hamba Allah terus inginnya berbuat jelek inginnya berbuat buruk dia tidak memperdulikan masih punya iman dia Islam dia tapi perhatiannya subhanallah Biasanya kategori ini sebagaimana inna nafsala amaratun bisu. Ada beberapa hawa nafsu yang disampaikan ayat ini dalam surat Yusuf pun yang pertama adalah hamba Allah yang selalu mengajak keburukan tadi. Nafsu amarah bisu. Nafsu hamba ini selalu mengajak terus tidak berubah-berubahnya kecuali Allah memberikan hidayah kepada dirinya. Lalu yang kedua, nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini pun berkaitan dengan ayat selanjutnya di dalam surat Al-Fatir. Nafsu lawamah hamba ini baik paginya, kadang kurung dia kadang kala sorenya dia tidak beriman kepada Allah berubah terus masih labil jiwanya kembali kepada ayat di dalam surat Al-Fatir ini zalimu li nafsi bisa kita lihat hadir rahimakumullah orang-orang yang kurang perhatiannya terhadap dirinya karena imannya turun imannya goyah imannya rusak dia berbuat zolim di dalam dirinya apalagi zolim terhadap orang lain yang kedua adalah karakter daripada umat Nabi Muhammad al-muqtasidun umat Nabi Muhammad yang pertengahan sebagaimana tadi saya menyampaikan di dalam surat Yusuf lawammah dirinya pun masih labil al-muqtasidun ini adalah pertengahan hamba Allah pertengahan kadangkala dia melakukan ibadah-ibadah kepada Allah tetapi kadangkala dia juga merusak daripada hasil ibadah dirinya sendiri inilah nafsu lawamah belum stabil dirinya nah ayat ini rahimahkumullah agama kita itu terdiri daripada tiga pilar yang tidak kita pisah-pisahkan. Yang pertama adalah iman, Islam, dan ihsan. Dan iman itu sendiri adalah al-i'tiqad bil qalbi wal iqrar bil lisan wal amal bil arkan. Dan ini tidak bisa dipisah-pisahkan antara satu dengan yang lainnya. Satu paket dia. Lalu Islam itu sendiri adalah perhatian, perhatian terhadap syariat. Subhanallah, kita pun didik, diduduk di dalam majlis ini pun insya Allah mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah ayyul hadirin rahimakumullah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam salah satu sabdanya yang sering kali guru kita menyampaikan, "Idza maratum bi riyadil jannah farta'u qalu ma radil jannah ya Rasulullah hilqa dzikri fa inna lillahi ta'ala sayyaratin minal malaikah yatlubuna hilqa dzikri fa idza atau alaihim hafaw bihim rawahul Imam Bukhari di dalam kitab al azkar li Imam An-Nawawi subhanallah apabila kalian melewati kebun surga taman surga farta'u maka nikmatilah taman surga tersebut tempatilah taman surga tersebut ini untuk kita mematahkan daripada sifat-sifat yang ada di dalam diri kita. Di antaranya adalah Zalimulin nafsi. Insya Allah al-muqtasidun pun kita akan tetap istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Mari di ya Rasulullah. Apa taman surga itu, kebun surga ya Rasul?" Rasulullah pun menjawab, "Hilaqadzikri." majalis zikri majalis ilmu fa inna lillahi ta'ala sayyarati minal malaika yatlubuna hilaqa zikri fa idza ata alaihim hafaw bihim Allah yang mana malaikat-malaikat Allah selalu mencari-cari majelis zikir malaikat-malaikat Allah ikut duduk bersama orang-orang yang ada di dalam majelis zikir tersebut lalu dalam riwayat lain pun malaikat-malaikat Allah membanggakan banggakan kita yang ada di dalam majlis ilmu, majlis zikir tersebut. Lalu yang ketiga hadirin rahimakumullah di dalam surat Al-Fatir, sabiqun bil khairat. Hamba ini berlomba-lomba terus dalam kebaikan. Subhanallah. Nah, kita duduk di sini mudah-mudahan hadirin rahimakumullah keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan, kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, insya Allah tertutup dengan kebaikan-kebaikan pada pagi hari ini, insya Allah. Allahu Akbar, Muslim maksiat, mukmin yang senang ibadah, nomor dua, tapi masih lemah akhlaknya. Dia mungkin rajin ibadahnya tapi masih suka lisannya mencelakakan saudaranya ghibah fitnah dan sebagainya tetapi yang menarik adalah yang nomor satu kedudukannya paling tinggi di hadapan Allah sabiqun bil khairat hari ini menempatkan di balik yang nomor tiga paling rendah zalimul nafsi itu muslim yang asiknya dengan maksiat saja nomor dua mukmin abid mukmin yang senang ibadah tapi masih juga dia memiliki karakter yang buruk nah yang nomor satu ini harapan kita bersama sabikun bil khairat dia tahu sisa hidup ini sebentar sisa umur ini tinggal sedikit itu yang membuat dia terus berpacu dalam ibadah dalam amal saleh dalam kemuliaan akhlak dalam dakwah dalam muhasabah diri Hari ini harus lebih baik pada kemarin. Besok kalau lebih baik pada hari ini. Dan dia terus disibukkan dengan belajar, belajar, belajar dalam muhasabah dirinya. Dia dekati ulama, dia dekati orang saleh. Tidak ada sifat dengki pada dirinya, ada giptoh. Kalau dengki itu melihat kelebihan orang lain dia nggak suka, dijelek-jelekin. Kalau ketemu kekurangan orang itu disebarkan. Ini jelek sekali akhlak ini. Nah, giptoh lain kalau melihat kelebihan saudaranya, dia bahagia, dia dekati, dia belajar kalau perlu jadi muridnya. Pas tapi khairat, aku harus belajar, aku harus bisa seperti sahabatku yang saleh itu. Yang cacat saja bisa ke masjid. Bagaimana dengan aku? Anak muda saja bisa ke masjid. Bagaimana aku? Sudah susah tapi tetap saja berinfak. Tukang ojek datangi Arifin berinfak 20 ribu. Saya hari ini dapat 40 ribu Ustadz. 20 ribu ini untuk pesantren Azikro Jabasindur. Allah Akbar. Tukang ojek. kalau khairat. Allah terima insya Allah. Lelahnya bernilai ibadah dan beramal jariah. Sabiqun bil khairat. Ranking satu. Allah jatuh cinta pada hamba itu. Wallahu yuhibbul ya muhsinin. Ikhwahnya yang beramal jariah. Sabiqun bil khairat. Hubungi akhir awaludin 0856 90010 0856 90010 atau langsung datang ke desa Cibadung Kemarin Arifin datang dan mulai menanam satu pohon dari 6.000 pohon yang dikirim oleh jamaah kita. Allahu Akbar, silahkan datang bawa semen, pasir, Allahu Akbar, besi. Atau infak silahkan ke imam langsung atau ke Arifin subuh di Masjid Azikra ini. Ke Parotul Majlis subhanakallahumma bihamdika syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh